tim Jimat punya cerita dengan judul Cinta Dua Dunia. Kiriman dari Andi di Malang, Jimatres Sejati. Mas Purwo adalah hutan cagar alam yang terletak di daerah Banyuwangi yang dikenal memiliki sejuta misteri. Oh, non di dalam alas Purwo sering terjadi pernikahan antara manusia dan makhluk halus. Kisah ini dialami oleh Romli, pemuda asal Surabaya, dengan cerita mistik berlatar di alas Purwo. Nasib malang dialami oleh Romli. Perusahaan di mana dia bekerja dilanda pilot dan memutuskan untuk melakukan PHK besar-besaran kepada semua karyawan. Romli menjadi salah satu korban PHK, merasa kecewa atas keputusan perusahaan. Tetapi bagaimana lagi dia hanya orang kecil yang menjadi bagian dari sistem kapitalis yang kejam. Akhirnya Romli memutuskan untuk mengubah nasib dengan pergi mencari berkah ke alas Purwo. Di hutan tersebut Romli menjalankan ritual di gua istana. Ria Lajang itu menjalani pertapaan dan semedi selama satu tahun lamanya. Setelah menyelesaikan pertapaan Romli kembali pulang ke Surabaya. Romli kini berjualan pakaian di emperan toko. Walau dengan gerai sederhana dan seadanya, tidak disangka dagangan Romli laris manis diminati oleh pengunjung. Lambat laun Romli berhasil membantu perekonomian keluarga ke taraf yang lebih baik. Bahkan akhirnya, Romli berhasil menyewa toko sendiri untuk berjualan beragam jenis pakaian. Keluarga merasa senang atas kesuksesan yang diraih olehnya. Tetapi ada satu keanehan yang terjadi dalam diri Romli. Dari dalam kamar sering terdengar suara tawa wanita, bahkan terlihat Romli sering berbicara sendiri. Muncul dugaan bahwa Romli sedang berduaan dengan seseorang, tetapi setelah dicek tidak pernah ada wanita yang masuk ke kamar Romli. Kejadian ini sering terjadi sampai akhirnya Basir sang kakak bertanya kepada Romli. Kamu itu kenapa Torom? Kok sering bicara sendiri? Romli hanya tersenyum memandang kakaknya dan pergi berlalu. Ku mau berangkat ke toko dulu ya mas, pamit Romli kepada Basir. Basir merasa adiknya sedang menyembunyikan sesuatu. Tetapi karena tingkah laku Romli, dianggap tidak mengganggu, akhirnya Basir mengabaikan saja hal itu. hari, tingkah laku Romli menjadi semakin aneh. Hampir tiap malam sering terdengar suara pertengkaran dari kamarnya. Di suatu malam Basir mendapati suara barang dibanting. Karena panik akhirnya Basir segera mendobrak kamar dan lagi-lagi tidak ada siapapun di kamar selain Romli yang kini tampak pucat dan berteriak-teriak. Jom, jangan tinggalkan aku, Aku mohon Jum. Aku masih cinta kamu Jum. Jum. Jumina. Teriak Romli dengan histeris. Basir segera menenangkan adiknya itu dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tatapan Romli terlihat kosong. Dia tidak menjawab pertanyaan Basir bahkan malah berteriak semakin kencang. Akhirnya Basir menampar pipi Romli untuk memastikan kesadarannya. Siapa yang meninggalkanmu, Rom? Romli menatap kakaknya dan berkata, Jum, Jumina mas. Basir semakin kebingungan mendengar jawaban Romli. Jumina siapa, Rom? Romli tertegun dan menjawab lirih. Jumina istriku, mas. Basir segera mengambilkan air putih dan menenangkan Romli. Sebelumnya Basir memberikan isyarat kepada anggota keluarga yang lain untuk tetap tenang dan tidak masuk kamar dulu. Berdua di dalam kamar Basir mengajak dialog dengan Romli. Kenapa kamu gak cerita kepadaku Rom? Romli menatap mata Basir dengan tajam. Iya mas, Jumina itu istriku. Kami berkenalan di alas Purwo. Apa? Alas Purwo? Basir meyakinkan pendengarannya. Betul mas, beberapa tahun lalu aku kenal Juminah di sebuah perkampungan yang ada di alas Purwo. Aku benar-benar jatuh cinta ketika pertama kali bertemu dengannya. Sayangnya orang tua Juminah tidak menyetujui hubungan kami. Makanya kami nekat untuk kawin lari dan Juminalah yang selama ini membantuku berjualan di toko. Kalau Juminah benar istrimu, kenapa kamu nggak pernah mengenalkannya kepada kami? Kami juga nggak pernah melihatnya. Kening Basir berkerut merasa heran dengan jawaban saudaranya. Juminah takut ketahuan orang tuanya, Mas. Ia takut dibawa pulang ke Alas Purwo. Basir merasa pusing dengan jawaban-jawaban aneh dari Romli. Ia sengaja menceritakan apa yang dialami Romli kepada anggota keluarga lainnya. Sejak saat itu Romli terlihat seperti orang gila. Ia sering berteriak-teriak tanpa alasan yang jelas, bahkan dia tidak mau makan dan minum. Keluarga akhirnya sepakat untuk berkonsultasi dengan Pak Danu, pria paruh baya yang sering menyembuhkan orang yang diganggu makhluk halus. Berdasarkan penerawangan dari Pak Danu, ternyata selama ini Romli berhubungan cinta dengan makhluk halus dari golongan gendruwo. Gendruwo perempuan atau gendruwes itu juga mencintai Romli dan mau mengikuti kemanapun dia pergi. Bagi Romli sosok gendruwes bernama Jumina itu terlihat seperti gadis cantik rupawan yang tinggal di alas Purwo. Kini Juminah ingin kembali pulang ke tempat asalnya, namun Romli melarang. Hal inilah yang memicu pertengkaran di antara mereka berdua. Terus bagaimana cara menyembuhkan adik saya, Pak? Kita harus mengantarkan Romli ke Alas Purwo dan melakukan ritual khusus untuk penghuni gaib yang ada di sana. Pungkas Pak Danu. Mereka segera mempersiapkan diri untuk berangkat ke Alas Purwo. Basir terus berharap agar adiknya dapat sembuh seperti sedia kala. Sesampainya di Alas Purwo, Pak Danu beserta rombongan disambut oleh Aris pegawai dinas kehutanan yang bertugas di wilayah itu. Selamat malam, Mas. Tujuan kami datang ke sini untuk melakukan ritual ruatan terhadap orang ini. Ujar Pak Danu sambil menunjukkan tangannya ke arah Romli. Aris menatap Romli dengan pandangan serius. Romli hanya duduk diam dengan pandangan kosong yang menerawang entah kemana. Dia tidak menggubris apa yang terjadi di sekitarnya. Awalnya Aris mengira Romli merupakan orang yang terganggu ingatannya. Namun setelah mendengar penjelasan dari Basir yang ikut mengantar, Aris memahami apa yang terjadi. Baiklah bapak-bapak sekalian, saya akan mengantar Anda ke tempat ritual. Kata Aris. Selepas Isa Aris beserta rombongan menelusuri gelapnya hutan, Aris hafal dengan kondisi medan di alas Purwo, sehingga dapat mengantarkan mereka dengan cepat ke gua istana. Di gua istana Pak Danu bersama seorang muridnya memandikan Romli dengan air kembang tujuh rupa yang telah disiapkan. Romli tidak menggubris apa yang dilakukan orang-orang kepadanya. Ia tetap terlihat seperti orang linglung. Sementara Aris turut membantu ritual yang dilakukan Pak Danu. Pak Danu segera melakukan posisi semedi. Dia memejamkan mata dan melantunkan mantra pemanggil makhluk gaib. Dengan olah mata batin, Pak Danu berdialog dengan makhluk penunggu alas Purwo. Beberapa saat kemudian Pak Danu membuka matanya dan memandang Aris dan kerabat Romli. Rupanya sulit melepaskan ikatan cinta antara Romli dan Jumina. Tutur Pak Danu dengan suara lirih. Lantas apa solusinya Pak? Tanya Basir penasaran. Pak Danu terdiam sejenak. Bagi orang awam malas purwo, terlihat seperti hutan belantara yang dipenuhi binatang buas. Namun jika dilihat dari mata batin, alas purwo ini seolah menjadi keraton bagi berbagai makhluk gaib seperti bangsa jin, kuntilanak, gendruwo. Bukan begitu Mas Aris? Betul itu Pak. Saya sebagai penjaga hutan di sini seringkali mengalami kejadian yang ganjil. Makanya itu banyak orang menyebut Talas Purwo ini sebagai kerajaan makhluk gaib. Jawab Aris membenarkan ucapan Pak Danu. Kembali Pak Danu melanjutkan ceritanya. Menurut beliau, karena merasa frustasi saat bersemedi tanpa sadar, Romli telah masuk ke dalam alam goib. Romli berkenalan dengan Juminah dan dalam diri mereka tumbuh benih-benih cinta. Karena Romli tidak mau tinggal di alam goib, Juminah rela mengikuti Romli ke Surabaya. Romli masih tidak menyadari bahwa Juminah adalah gendruwes. Sampai akhirnya setelah beberapa tahun Juminah merasa tidak betah dan ingin pulang kembali ke alamnya. Bisa saja menghilangkan perasaan cinta Romli kepada Juminah. Namun hal itu akan membuat pikiran Romli tidak berfungsi dengan normal. Apakah tidak ada jalan lain, Pak? Basir mencoba mencari solusi terbaik bagi adiknya. Ada, tapi ini bisa dibilang tak masuk akal. Jawab Pak Danu sambil menatap Romli yang sedang tertawa sendiri. Jum, aku pulang, aku menyusulmu di kampung Jum semua orang merasa prihatin atas apa yang terjadi pada Romi. Mereka terdiam larut dalam keheningan. Akhirnya Pak Danu kembali bicara. Kita biarkan Romli hidup bersama Juminah di alam gaib. Basir terbelalak. Apa? Maksud Bapak bagaimana? Tidak. Tidak, aku tidak rela adikku jadi genderuwo. Tegas Basir. Ia bingung dan atas apa yang akan terjadi. Tapi dalam hati Basir juga tak tega melihat kondisi adiknya yang seperti itu. Setelah berpikir panjang, Basir memutuskan untuk menuruti kemauan Romli karena mereka berdua sudah saling mencintai. Kalau sudah seperti ini apa mau dikata ya Pak? Baiklah, saya ikhlas bila ini adalah jalan terbaik bagi adik saya. Basir tertunduk dan matanya terlihat berkaca-kaca. Pak Danu lantas melanjutkan ritualnya. Ia menatap mata Romli dengan tajam dan membuatnya terdidur, seakan tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian tubuh yang terlap itu dibungkusnya dengan kain mori hitam yang telah dipersiapkan. Sejenak nyala menyan memenuhi segenap ruangan yang ada di gua itu. Tak lama tercium bau menyan yang bercampur dengan bau singkong bakar. Gendruwes itu sudah datang. Tunjuk Pak Danu pada sudut ruangan yang kini penuh dengan asap putih yang entah dari mana asalnya. Gumpalan asap putih itu menumpuk dan akhirnya berwujud seorang tubuh Basir melihat sosok perempuan yang cantik dengan memakai baju hitam-hitam. Tampak berjalan mengitari tubuh sikit yang terbungkus mori. Dalam hati Basir bergumam. Sungguh cantik wanita ini. Pantas Romri begitu tergila-gila kepadanya. Sementara Aris yang sudah terbiasa melihat wujud makhluk halus yang ada di alas Purwo, bisa mengetahui wujud asli dari Juminah. Tampak sosok perempuan bertubuh tinggi besar penuh bulu dengan hanya memakai cawat dan payudaranya tidak tertutup. Sosok gendrues yang bernama Juminah tampak berdiri di hadapan Pak Danu. Pria payuh baya itu mempersilahkan Juminah duduk. Jadi bagaimana, Nduk? Katakan apa permintaanmu? Jujur dalam hati saya masih mencintai Mas Romli. Juminah menghela nafas panjang. Tapi saya benar-benar tidak tahan dengan dunia manusia. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Banyak manusia yang dibutakan oleh harta benda sehingga mereka jadi serakah. Pandangan Juminah mengarah ke kain mori yang membungkus tubuh Romli. Walaupun begitu cinta kepada Mas Roli begitu tulus. Biarlah kami bersatu di alam gaib. Di sana kami akan melanjutkan tata rumah tangga ini dengan penuh kedamaian. diam sejenak. Hmm, jadi begitu mau munduk. Baiklah, kalau begitu, keluarga Romli sudah menyetujui kalian hidup bersama. Aku hanya bisa berpesan hiduplah dengan damai. Walaupun cinta kalian adalah cinta dua dunia yang berbeda, tetapi janganlah menimbulkan keburukan bagi kita semua. Juminah mengangguk paham. Setelah itu Pak Danu menyuruh Juminah masuk ke dalam kain mori. Setelah beberapa saat Pak Danu membuka mori itu, anehnya tubuh Romli sudah tidak tampak begitu juga Juminah. Setelah itu kembali muncul asap yang membentuk dua sosok tubuh tinggi besar yang saling bergandengan tangan dengan mesra. Maafkan aku mas, maafkan aku atas ketidakjujuranku selama ini. Ujar Romli yang kini berubah wujud menjadi gendruwo. Walaupun beratakan ku jalani kehidupan baruku ini bersama istriku. Romli menatap Juminah dengan penuh rasa cinta. Basir menangis tersedu-sedu melepas kepergian adik tercintanya. Ku izinkan kalian hidup bersama. Semoga kalian bahagia. Seketika itu sosok gendruwo Romli dan Juminah hilang bagai ditelan bumi. Pak Danu berjalan menghampiri Basir yang sedang mengusap air matanya. Mereka berdua sudah kajiman dan masuk ke dalam alam makhluk halus. Basir cuma terdiam lesu menyaksikan apa yang telah terjadi. Sementara Aris kembali merenung. Sekali lagi ia menyaksikan kegaiban alas Purwo yang tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Itulah akhir cerita cinta dua dunia kiriman Andi Cimatres Malang bersama tim Cima.